Sudah ada Pak Didio? Ya menurut kami gini Pak ya, ini satu kilometer tanpa berhubungan udara itu dihitung 300 rupiah Pak. Misalnya Jakarta Batam 450 ribu, itu titik terendahnya. Titik tertingginya 500 kali 1.500, 750 ribu. Lebih dari itu nggak boleh Pak. Katakan Jakarta dan pasar sama 1.500 kilo, berarti 750 ribu harga tinggi minimal ribu katakan begitu jadi misalnya Jakarta Akon, jaraknya 2.500 2.500 kali 500 berarti 1.250 titik tertinggi titik terendahnya 300 kali 2.000 600 ribu itu terendah jadi dia di antara itu demikian juga perhubungan darat bus eh, kereta uh, dan semuanya dengan kilo per kilometer itu maka terdapat harga terendah dan harga tertinggi karena pemerintah kita dalam ini Departemen Perhubungan tidak punya standar dimikasi, maka terjadilah seperti itu terima kasih siang Pak Ian oh, uh, saya ikut komentar juga ya Pak ya eh, saya memang nggak setuju kalau apa namanya eh, saya nanya-nanya uh, apa penerbangan itu menaikkan atau apa pada saat-saat orang butuh jadi sebenarnya lebih bagus eh, ada regulasinya seperti itu karena regulasi itu pasti kan apa eh, sudah sudah dihitung untuk ruginya di situ jadi bukan saya nanya pada saat orang butuh dia apa namanya naik seenaknya sehingga uh, meraup keuntungan besarnya di situ sementara pelayanannya nggak berubah nah itu jadi menurut saya itu perlu tegur terima kasih terima kasih Bapak Ian ada Bapak Andre Eh, kalau menurut saya sih justru ini yang salah hukum ya ada harga mahal pun juga masih sanggup membeli ya emang sih kebutuhan uh, seperti hukum ekonomi apabila permintaan bertambah akan harga akan naik jadi jangan seperti kayak gitu loh uh, membantu lah membantu orang untuk apa meringankan beban pulang kampung lah jangan ya susah senang wajar saja lah kalau menaikkan mungkin puluh persen pada wajar pemerintah nasional di Terima kasih Bapak Andre. Ada Bapak Paulus? Ya Pak, eh, sangat setuju Pak. Menurut kami tidak hanya menegur Pak ya, tapi diberikan sanksi Pak. Karena peraturan tersebut sudah berlaku cukup lama Pak. Eh, berarti para maskapai itu ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran tersebut. Terima kasih. Pak Fendi, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan. ya, kalau menurut saya masalahnya bukan harga untuk penerbangan ini yang diatur oleh pemerintah. Harusnya seperti biaya sekolah itu, Pak, itu harus dikontrol malah. Ya kan, biaya sekolah, biaya rumah sakit, ada sekolah yang tarif apa uang pangkalnya mahal, uang sekolahnya mahal, gitu maupun asing. Maksudnya itu lembaga edukasi itu harus dikontrol, tarif rumah sakit. Kalau ini urusannya kan setahun sekali. Ya ini menteri-menterinya aja yang nggak benar menurut saya ya. Begitu aja Pak Mary, terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Hendra, selamat sore, silakan. Ya, selamat sore. Ya Mbak, jadi menurut saya harga itu juga tetap harus diatur oleh pemerintah. Kenapa? Karena kalau tidak diatur, ada perusahaan yang se seenak jidat gitu. Seperti ada beberapa maskapai menstek satu harga gitu. Misalnya Jakarta-Bali, dibuat harga tiket menjadi 10 juta. Nah, jadinya gitu kan. Jadi ini seperti permainan Bu. Jadi harus ada, di permainan itu harus ada wasit. Ada aturan, ada wasit gitu ada yang mengawasi. Demikian komentar saya Bu, terima kasih. Sore, silakan. Selamat sore Bu. Ya, silakan. Uh, saya kurang pendapat, harusnya memang harus diatur ya. Karena bagaimanapun itu kan eh, juga menyangkut hajat orang banyak, khususnya di peak eh, season seperti ini. Di samping itu ya struktur industrinya kan dia oligopoli ya cenderung, jadi bukan persaingan bebas gitu loh. Jadi kalau dia persaingan bebas boleh harganya bebas tapi kalau hanya dilakukan oleh beberapa kan ya juga harus ada badan regulatornya dong yang aturnya. gitu terima kasih terima kasih Pak Agus dan malam Pak William selamat malam Mbak silakan Bapak ya saya pikir pemerintah ini udah gak ada kerjaan ya khususnya Menteri itu apa Departemen ya. biarin aja dia itu mau jual berapa kek mau jual murah mau jual tinggi konsumen yang milih kok untuk ruginya ke pemerintah kan juga tidak ada penanggungan apa-apa, mau untung mau rugi. Pemerintah kan udah ini ah, ngambil pajak, jadi ngapain pusing-pusingin? Biarin aja konsumen yang milih. Kalau ditekan terlalu murah nanti bahaya. Ya kan, bahaya pakai vulkanisir remnya segala macam terjadi kecelakaan. Inilah di maskapai lagi disalahin. Saya rasa ini pemerintah terutama Departemen Perhubungan ini, aduh, kayak udah kerjaan lagi aja ya. Udah deh jangan ngurusin begitulah. Yang penting kalau misalnya melanggar cabut aja udah. -huh. Kalau untuk tarif-tarif begini udah jangan diurus-urusin begini kayak orang jual sate aja Pak. Makasih Mbak. Terima kasih Pak William. Pak Ade malam. Iya selamat malam. Silakan Pak. Nah saya pikir udah pas ya. Kenapa? Kalau ada apa-apa kan juga nanti pemerintah yang dihujat. Dan pemerintah itu kan memang harus melindungi rakyatnya. Mana bisa dipasar, diberikan pasar bebas begitu aja sebebas-bebas. Jadi、hmm. aturan itu gunanya untuk melindungi rakyat. Karena bisa maskapai menanggung sendiri semua masalah nggak mungkin. Ngomong kosong gitu. Makasih. Terima kasih Pak Ade. Berikutnya Pak Andre. Selamat malam Pak. Ya, uh, saya tour leader. Saya tahu itu beberapa maskapai. Kadang kayak lebaran Jin ini itu harga tiket langsung ketika sudah nggak takut langsung turun Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andre. Dan masih ada waktu lagi untuk Anda mengikuti Businessman Opinion. Selamat malam Pak Sutanto. Pak Sutanto. Iya, iya Pak. Iya, iya. silakan. Uh, saya kurang setuju dengan pendapat Bapak yang pertama tadi ya. Perhatikan dia tidak memikirkan nasib masyarakat gitu loh. Pemerintah kan menindaklanjuti ini, eh, dia kan jangan sampai eh, masyarakat yang jadi korban kan gitu kalau dibilang dia menjual terlalu rendah, kapan sih pesawat menjual terlalu rendah? Mana ada yang mau rugi? Saya pikir saya selalu pengguna pesawat nggak pernah dapat harga yang terlalu murah gitu loh. Jadi mereka juga punya barang pasti nggak pernah dijual di bawah harga ruginya. Sudah ada batas harga rendah dan harga tinggi gitu loh. Jadi saya pikir sih setuju aja bahwasannya itu tetap harus diawasin gitu loh. Terima kasih.